Laki-laki yang ceria. Laki-laki yang murah senyum laki-laki yang sopan dan santun. Sampai-sampai baginda Nabi memberikan peluang emas. Kesempatan emas Apa yang kamu inginkan? Aku akan doakan. Katakan apa yang kamu inginkan. Aku akan doakan. Aku akan minta kepada Allah untukmu. Bukankah ini peluang emas? Karena kita tahu bahwa doa baginda Nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, saya ingin usaha saya sebagai peternak kambing semakin meningkat, semakin besar. Lalu kata baginda Nabi, minta apa lagi? Minta apa lagi? Ternyata permintaan yang kedua kalinya tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama. Usaha saya supaya lebih maju. Bukan saja saya punya ternak kambing, tapi juga bisa punya ternak onta ya Rasulullah. Pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat menyaksikannya dalam hati Sayyidina Umar sangat sangat menyayangkan didoakan dua kali yang diminta hanya urusan-urusan harta benda Yang diminta hanya kekayaan yang lebih melimpah. Dan ternyata masih diberi kesempatan sekali lagi oleh baginda Nabi. Coba minta apa lagi? Minta apa lagi yang ketiga? Aku akan doakan. dan laki-laki tersebut. Permintaan yang ketiga tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Minta lebih kaya, lebih makmur, lebih berjaya. Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat menyayangkan. Kenapa tidak minta doa agar husnul khatimah? Kenapa tidak minta doa agar mendapat ridho Allah? Kenapa tidak minta doa agar kelak bersama baginda Nabi di sorga? Kenapa yang diminta cuman duniawi, duniawi, duniawi? Maka baginda Nabi pun dalam beberapa hadisnya menegaskan manusia itu sebenarnya cuma dibagi dua. Cuman dibagi dua. Ada yang cerdas, Ada yang tidak cerdas. Dan yang tidak cerdas itu jumlahnya lebih banyak. Bal hayat hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan dari kalian manusia, kebanyakan dari kamu manusia. Lebih mencintai kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Padahal akhirat jauh lebih baik dan abadi. tetapi kamu lebih menyukai kehidupan dunia. Ini kata baginda Nabi orang yang tidak cerdas. Orang yang cerdas itu ciri-cirinya di dalam Al-Quran disebut orang yang khusyuk. Khusyuk. Kita sering mendengar himbauan, ajakan untuk sholat yang khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk itu? alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ini yang disebut orang yang khusyuk di dalam surah Al-Baqarah alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim orang yang me yakini. Orang yang meyakini bahwa suatu saat entah pagi, entah siang, entah kapan dia akan kembali kepada Allah. Dia meyakini kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Maka ia tidak sekedar hanya mencari kenikmatan hidup di dunia. Tidak cuman mencari kecukupan hidup di dunia. Tetapi berlanjut sampai di akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Sebagaimana juga di dalam surah yang sama surah Al-Baqarah. Wa الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق dan di antara manusia ada yang kalau dia berdoa, kalau dia berdoa, dia cuman meminta, Atina, berikan kepada kami, berikan kepadaku ya Allah, fit dunia, kehidupan yang mapan di dunia, kehidupan yang penuh kemewahan, kenikmatan di dunia. Titik. Tidak ada kata hasanahnya. Atina fid dunya. Tidak ada kata hasanahnya. Pokoknya enak di dunia berkecukupan, hasanah atau tidak, halal atau tidak, Pokoknya enak di dunia. Wa malahu fil akhirati min kholak. Kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Tidak mendapatkan ridho dan tidak memperoleh kenikmatan akhirat yang berupa sorga. Sedangkan orang yang cerdas wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah jadi kalau berdoa atina fid dunya hasanah masih dilanjutkan wa fil akhirati hasanah masih juga dilanjutkan waqina azabannar berikan kepada kami ya Allah kehidupan yang baik di dunia hasanah. Yang dimaksud hasanah di sini kehidupan di dunia yang penuh dengan keberkahan yang mendapatkan bimbingan dan ridhomu ya Allah. Berikan kecukupan dengan harta yang halal ya Allah. Itu mencakup makna hasanah. Tetapi tidak sekedar sebatas kehidupan di dunia saja. Berlanjut wafil akhirati hasanah. Sampai nanti di akhirat ya Allah. Ridhamu ya Allah. Sorgamu ya Allah. Dan masih dilanjutkan lagi. Wakina selamatkan kami. azaban benar dari siksa neraka. Itulah doa orang yang cerdas. Doa yang memang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Khutbah yang ringkas ini mengingatkan kepada kita. Sebab kita ini gampang lupa. Di dalam kehidupan yang semakin modern ini, tidak sedikit orang yang tenggelam hanya berkecimpung hanya bergulat dengan urusan-urusan duniawi semata dan melupakan akhiratnya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, bertepatan dengan hadirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.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 للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رب العالمين ولذكر الله أكبر